Kita masih pada bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Memasuki dalil yang kedua. Berkata penulis kitab tauhid Syekhul Islam al Mujahid al Mujaddid الإمام imam الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة rahmatan wasi'ah Wa رضي الله عنهما Dan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau dan bapaknya Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lama ba'atha Mu'adhan ilal Yaman Qala lahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muad ke negeri Yaman maka beliau bersabda kepadanya innaka ta'ti qauman min ahli kitabi sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan mereka kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain ila ayyuhidullah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa sal khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Maka apabila mereka telah menaatimu untuk mentauhidkan Allah, ajarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan atas mereka solat lima waktu di dalam sehari semalam, di dalam setiap hari dan malam. Fa'inhum atau ata'uka fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka apabila mereka sudah taat kepadamu untuk melakukan solat, ajarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'u kalidalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Maka apabila mereka sudah taat kepadamu untuk memberikan zakat, maka janganlah kamu mengambil harta mereka yang paling berharga. Wattaqida watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Harta yang paling berharga maksudnya seperti zakat hewan, jangan ambil hewan yang paling dia sayang atau yang paling dia senangi. Ambillah yang pertengahan, jangan pula ambil yang paling buruk kalau dia mau memberikan yang paling bagus, maka itu lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, jangan ambil yang paling baik. Wattaqi da'watal mazlum dan takutlah terhadap doanya orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, inilah hadis yang merupakan dalil kedua di dalam bab berdakwah kepada la ilaha illallah. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Untuk apa beliau mengutusnya? Untuk mengajar sebagai dai, sebagai pendidik dan juga sebagai hakim yang memutuskan hukum di antara mereka atau dengan kata lain gubernur menjadi gubernur di negeri Yaman. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal di tahun ke-10 Hijriah. Inilah pendapat yang masyhur kata Syekh. Dan ketika itu yang diutus ada dua orang yaitu Muadz bin Jabal dan sahabat yang lain Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu. Hanya saja tempatnya berbeda. Mu'ad diutus ke Son'a dan sekitarnya yang saat ini jadi ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman saat ini adalah Son'a. Jadi dari dulu memang sudah menjadi kota yang ramai, yang terkenal. Sedangkan Abu Musa al-Ash'ari diutus ke Aden dan sekitarnya. Aden saat ini juga daerah ramai. Kalau tidak salah ini Yaman Utara. Di sanalah Hadramaut yang kemudian banyak berdatangan orang-orang Arab ke Indonesia itu asalnya dari sana, kebanyakan. Kebanyakan asalnya dari Aden ini. Hadramaut. Hadramaut tempatnya itu di Aden. Kesanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu. Jadi mereka dilepas bersamaan. Dua-duanya menuju negeri Yaman, tapi nanti setelah di Yaman tempatnya berbeda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada keduanya ke, keduanya dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Bukhari, anijtama'a wa tatarwa'a wa la taftariqa wa yassira wa la tu'assira wa dhakkira wa la tunaffira. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada keduanya, hendaklah kalian bersatu, saling menaati dan jangan berpecah belah dan hendaklah kalian berdua memberi kemudahan kepada manusia dan jangan mempersulit. Dan berilah peringatan dan jangan kalian membuat manusia lari. Ya, subhanallah, pesan-pesan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi bekal para dai. Bekal setiap muslim karena setiap muslim wajib untuk berdakwah sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Dalil yang pertama dari bab ini tentang kewajiban berdakwah. Siapa yang tidak berdakwah, maka dia belum pantas dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan, "Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku aku mengajak kepada Allah berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka berdakwah itu wajib. Namun di dalam dakwah kita perlu bekal-bekal. Perlu mengikuti metode-metode dan cara-cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sukses di dalam berdakwah. Maka di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat mereka disuruh mempermudah dan tidak mempersulit dan memberi peringatan tidak membuat manusia lari. Maksudnya jemaah sekalian, hati-hati jangan sampai cara kita yang salah seperti bersikap keras bukan pada tempatnya membuat manusia lari dari agama Allah. Walaupun yang kita ajarkan benar, tapi cara kita mengajarkan tidak simpati sehingga membuat mereka lari. Nauzubillah. Itu bermakna kita menyesatkan mereka. Kita membuat mereka lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Kita berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita berakhlak buruk di dalam bergaul dengan manusia ini dampaknya bukan hanya akan menimpa kita kita dapat dosa tapi ada dampak yang lebih besar, yaitu orang lari dari sunnah dan orang memiliki pandangan buruk kepada sunnah. Dan bisa jadi semua yang berusaha mengikuti sunnah dicap seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai perbuatan kita berdampak sangat besar keburukannya kepada dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Ini pelajaran penting dari pesan Nabi saw kepada Muad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhumah. Kemudian jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Muad dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma untuk diutus ke negeri Yaman. Dan dikenal di dalam sejarah Islam bahwa dua orang sahabat ini adalah termasuk ulama besar dari dari kalangan sahabat. Bahkan Muad bin Jabal dikatakan para ulama beliau adalah orang yang paling tahu tentang hukum halal dan haram. Sampai-sampai di masa Umar bin Khattab, Umar memerintahkan manusia untuk belajar kepada Muad. Padahal Umar sudah jelas lebih berilmu. Abu Bakar lebih berilmu, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Tetapi Umar memerintahkan manusia untuk belajar kepada Muadz. Demikian pula sahabat Abu Musa al-Ashari dikenal sebagai ulama, sebagai orang yang mendalami ilmu dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa ilmu eh, dakwah itu membutuhkan ilmu. Oleh karena itu, hendaklah kita pastikan apa yang kita sampaikan berdasarkan ilmu. Kemarin sudah kita bahas ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Salaf itu adalah sahabat dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Iya. Ini namanya ilmu maka harus kita pastikan apa yang kita sampaikan berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dakwah itu harus berdasarkan ilmu. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih orang yang berilmu. Iya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih dua orang sahabat ini dua orang sahabat ini tidak memilih yang baru masuk Islam. Maka di sini ada peringatan bagi kita yang dijadikan sebagai pengajar, yang dijadikan sebagai guru, terlebih untuk diutus berdakwah di satu kaum, benar-benar orang yang sudah mendalami ilmu agama. Atau untuk berdakwah secara umum, secara terbuka, besar-besaran, adalah orang yang sudah mendalami ilmu agama. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Subhanallah. Orang yang tidak pernah mendalami ilmu agama sudah keliling untuk berdakwah kemana-mana. Sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, bahkan disebut ulama. Bahkan kemarin dia baru tobat dari artis atau pelawak, tiba-tiba sudah jadi ustaz. Ya. Belum mendalami ilmu agama. Baru saja tobat, kemarin pelawak, kemarin artis, tiba-tiba sudah jadi ustadz kondang. Ya. Maka ini berbahaya. Ini berbahaya. Dan pada kenyataannya, yang mereka sampaikan tidak berdasarkan ilmu. Yang penting jamaah senang. Yang penting bisa bikin orang ketawa. Ya. Dan ini juga bukan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami dengan wasiat yang mendalam wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan baliyatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat serius nggak main-main bukan untuk melawak apalagi sampai menceritakan hal-hal yang dusta yang tidak benar-benar terjadi demi untuk membuat orang tertawa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman yakdib liyudhika bihil qaum." Celakalah orang yang berdusta demi membuat orang-orang tertawa. Ini bukan metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ya. Jadi yang dipilih adalah Muad Pelajaran lainnya aja mas kalian. ulama juga berdalil dengan hadis ini untuk menjelaskan tentang hujjah khabar ahad yaitu sahnya berhujjah berdalil dengan hadis ahad. Hadis ahad itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi dan maksimalnya tiga orang. Maksimalnya tiga orang, jadi sedikit sedikit perawi yang meriwayatkan. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muadz seorang diri ke Son'a dan sekitarnya, menunjukkan kepada kita hadis ahad itu merupakan dalil. Artinya walau yang meriwayatkan hanya satu orang sahabat, kemudian satu orang tabiin, kalau hadisnya sahih maka wajib kita terima. Kenapa ulama perlu menjelaskan ini? Karena muncul segolongan orang yang mereka itu menolak hadis ahad di dalam permasalahan akidah. Kalau dalam masalah uh, amalan, amalan anggota tubuh, ya, dalam masalah fikih mereka terima, tapi dalam masalah akidah mereka nggak terima. Dan ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Ya. Dan subhanallah, sampai hari ini masih ada yang mewariskan ajaran seperti ini. Seperti sebuah kelompok yang katanya mau menerapkan syariat Islam, mereka juga meng, apa namanya menolak hadis ahad. Kelompok sesat yang menolak hadis ahad dalam permasalahan akidah. Maka di sini Nabi SAW mengutus semua seorang diri menunjukkan hujahnya hadis ahad. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'ad siapa yang akan dia datangi. Siapa yang akan dia datangi? Kemarin sudah kita jelaskan ilmu yang dibutuhkan di dalam dakwah adalah Tiga macam ilmu. Dan dalam hadis ini pun terdapat dalil yang menunjukkan tiga macam ilmu tersebut. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Muadz yang mengerti apa yang akan dia sampaikan. Kemudian, jadi ini ilmu yang pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih sahabat yang betul-betul menguasai ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan dan yang ketiga ilmu tentang keadaan orang yang disampaikan dakwah itu. Dan dalam hadis ini ketiga-tiganya ada. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Muad karena beliau adalah orang yang mendalami ilmu, jadi dia sudah kuasai apa yang hendak dia sampaikan. Yang kedua dan ketiga, ilmu tentang cara menyampaikan dan ilmu tentang kondisi orang yang yang disampaikan itu ada dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendapati atau akan mendatangi segolongan orang dari kalangan ahlul kitab. Jadi Rasulullah saw beritahu, siapa orang yang kau hadapi? Oleh karena itu, Mu'ad harus mempersiapkan diri bagaimana cara menghadapi mereka. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Makanya ulama juga menjelaskan kita harus tahu siapa orang yang kita hadapi, termasuk kita harus persiapkan kira-kira syubhat apa yang dia miliki. Syubhat apa yang dia miliki untuk kita bantah. Iya. Ini juga termasuk persiapan penting kalau kita berhadapan dengan orang khusus. Ya. Katakanlah ada teman kita berpemikiran khawarij. Sudah mulai goyah, pingin ngomong dengan kita. Pingin minta penjelasan yang sebenarnya. Berarti dia banyak syubhat khawarij. Kita harus persiapkan diri. Pelajari bantahan-bantahan ulama terhadap berbagai macam syubhatnya orang-orang khawarij. Jadi, itu enaknya. Kalau kita sudah tahu siapa yang akan kita hadapi. Ya. Oleh karena itu kata Syekh Nuthaimin, Rasulullah SAW alaihi wasallam menginginkan dua hal di sini. Pertama, Muad mengetahui siapa yang akan dia hadapi. Yang kedua, beliau mempersiapkan diri. Sebab yang dihadapi ini bukan orang sembarangan. Ahlul kitab. Ahlul kitab artinya mereka punya ilmu dari Alkitab. Dan orang yang punya ilmu makin makin banyak ilmunya dan dia menyimpang makin banyak syubhatnya. Ya. Jadi harus betul-betul persiapkan diri. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kata Syekh Nuthaimin juga, dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa di sana adalah ahlul kitab? Kata beliau bisa jadi dari dua jalan. Pertama melalui wahyu, Allah wahyukan kepadanya kepada beliau melalui malaikat Jibril. Yang kedua, melalui pengalaman atau ilmu yang sampai kepada beliau dari berita-berita yang disampaikan oleh musafir atau penduduk Yaman. Iya, bahwa di sana itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Itulah mayoritas penduduk Yaman ketika itu. Ada juga penyembah berhala tapi mayoritasnya adalah Yahudi dan Nasrani. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Muad agar beliau mempersiapkan diri. Jadi dalam hadis ini jemaah sekalian terkandung tiga macam ilmu yang harus dimiliki oleh orang yang berdakwah. Pertama ilmu yang akan kita sampaikan, yang kedua ilmu tentang cara menyampaikan, yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah tersebut. Ini adalah sebab-sebab yang akan membantu kesuksesan di dalam dakwah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada pelajaran lain terkait dengan dakwah juga. Bahwasanya ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mengutus para dai dan mengutus para guru. Bahkan di sini juga terkandung kewajiban hendaklah yang dipilih sebagai gubernur, sebagai wakil pimpinan di negeri-negeri adalah orang yang berilmu. Dan ini metode Rasulullah SAW. Enggak seperti sekarang ya, dipilih oleh rakyat lagi. Ya, ini cara yang kurang bagus dan juga habis banyak uang. Ya, berapa miliar habis satu kali pilkada? Ya. Habis semua untuk apa? Beli apa itu bendera-bendera kampanye ya. atau iklan. Dan koruptor sekalipun kalau iklannya banyak orang pilih dia akhirnya. Jangankan koruptor, kafir sekalipun. Gara-gara iklan orang pilih dia. Padahal kalau dilihat kinerjanya yang sebenarnya kacau balau. Banyak kelemahan. Tapi dia menang iklan. Itulah demokrasi. Demokrasi adalah suara orang yang punya uang. Bohong. Mereka mengatakan demokrasi itu adalah suara mayoritas rakyat. Itu bohong. Itu adalah suara orang yang punya uang, segelintir orang yang punya uang untuk membayar media, untuk memberi media. Media nggak bisa hidup kalau nggak ada uang. Maka walaupun dia koruptor, walaupun dia kafir, asal dia bayar, dia diiklankan. Iya. Padahal harta sebanyak itu habis untuk sebuah pilkada. Kalau digunakan untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, jauh lebih bermanfaat. Ini kayak mau jadi pemimpin masyarakat, nggak tahu mana yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Ini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk gubernur beliau, menunjuk pemimpin beliau. Siapa yang beliau pilih adalah orang-orang yang berilmu. Nanti kelak para sahabat ini jadi gubernur-gubernur. Seperti Abu Hurairah menjadi gubernur Bahrain. Abu Musa al-Ash'ari kemudian menjadi gubernur Kufah. Dan seterusnya. Yang dipilih oleh pemerintah di masa itu untuk ditunjuk sebagai gubernur adalah orang-orang yang berilmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia punya tugas utama adalah mengajar masyarakat mendidik akidah mereka. Itu tugas pimpinan yang utama. Betul, dia juga wajib untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan ekonomi mereka, makan mereka, kebutuhan mereka. Tapi yang lebih penting daripada itu harus dipahami oleh seorang pemimpin adalah berdakwah. Itu kewajiban utama seorang pemimpin berdakwah, mengajarkan yang hak, melindungi akidah masyarakat, memberantas kemungkaran dengan kekuatan. Itu tugas pemimpin. Sekarang orang yang berlomba-lomba mengejar kepemimpinan, dia nggak tahu tugas utamanya. Dia nggak tahu tugas utamanya. Dia hanya tahu yang penting rakyat bisa makan. Yang penting bisa makan, kelebihan uangnya buat dia. Ya. Itu pemimpin-pemimpin yang kebanyakan hari ini mengejar kepemimpinan. Dia nggak tahu tugas utamanya. Tugas utama seorang pemimpin adalah berdakwah. Kalau dia nggak bisa lakukan sendiri, dia harus menunjuk orang-orang untuk berdakwah mewakili dirinya. Ini yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak mungkin pergi ke Yaman. Beliau nggak mungkin pergi ke seluruh daerah. Maka beliau mengutus para sahabat beliau untuk berdakwah. Dan juga kadang beliau menggunakan surat ya, mengirim utusan untuk membawa surat seperti surat beliau kepada raja Mesir, surat beliau kepada raja Persia, surat beliau kepada Heraklius penguasa Romawi. Nabi Sulaiman juga berdakwah dengan surat mengirim surat kepada Ratu Saba. Ini tugas para pemimpin. Nabi Sulaiman seorang pemimpin besar. Beliau mendakwahi umat manusia Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini teladan bagi setiap pemimpin. Ini tugas utama menunjuk para guru sebagai pendidik masyarakat, meluruskan akidah mereka. Dan subhanallah, salah satu negeri terbaik di hari ini yang benar-benar melaksanakan tugas ini adalah negeri yang padanya terdapat dua kota suci kaum muslimin yaitu negeri Arab Saudi Subhanallah luar biasa. Khidmah pelayanan pemerintah kepada guru-guru yang mengajarkan agama. Iya. Kepada guru-guru yang mengajarkan agama. Mereka diberikan bantuan agar mereka ber, bisa konsentrasi untuk mengajar agama. Jangankan guru-gurunya, murid-muridnya pun dikasih bantuan-bantuan orang yang mendalami ilmu agama di negeri Saudi Arabia semuanya diberikan beasiswa. Ini contoh negara yang melakukan tugasnya. Pemimpin yang melakukan tugasnya. Dan alhamdulillah kita pun bersyukur di negeri kita walaupun tidak sebaik di Saudi Arabia masih banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh negara dalam hal agama. Membantu jemaah haji, dan termasuk kita masih bebas belajar di masjid ini. Ini juga kebaikan yang harus kita syukuri di negeri kita. Bandingkan dengan di negeri-negeri lain. Ya. Jangankan untuk belajar agama, untuk bermajelis, untuk kumpul bareng-bareng, azan saja nggak bisa keluar dari masjid di negeri-negeri kafir atau di negeri-negeri muslim yang sedang bergejolak. Jangankan duduk bermajelis untuk menuntut ilmu. Untuk nyari makan saja susah. Mereka hidup di bawah desingan peluru. Terancam kematian setiap saat. Seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita hari ini di Suriah. Lebih khusus lagi di kota Aleppo. Dan yang semisalnya. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Kalau kita bersyukur, mudah-mudahan ke depan Allah menambah nikmat. Allah menambah nikmat tersebut. Yeah sebenarnya juga di Departemen Agama itu ada dai-dai yang ditugaskan pemerintah untuk mengajar. Cuman mungkin belum apa namanya? belum dimaksimalkan. Belum dimaksimalkan. Sebenarnya ada. Sudah diatur. Oleh karena itu, keadaan ini harus kita syukuri. Kita jaga kenikmatan ini, jangan kita melakukan aksi-aksi yang bisa menghilangkan nikmat keamanan ini. Kita syukuri, kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat ini. Kalau kita syukuri maka Allah akan tambah di masa-masa yang akan datang insyaallah taala. Ya. Jadi ini tugas pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para dai beliau untuk berdakwah dan sekaligus menjadi hakim menjadi hakim, menjadi gubernur di daerah-daerah tersebut. Kemudian jemaah sekalian, masih terkait dengan dakwah, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Dakwah itu adalah amalan yang sangat agung. Dakwah itu adalah amalan yang sangat mulia. Dari mana bisa kita pahami dari hadis ini jemaah sekalian? Coba perhatikan. Mu'ad bin Jabal Demikian pula sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Mereka rela meninggalkan kota Madinah. Padahal kota Madinah adalah kota sucinya umat Islam. Negeri yang terbaik setelah Mekah, Dan di dalamnya adalah masjid yang terbaik setelah Masjidil Haram. Siapa yang sholat di situ nilainya seperti seribu sholat di masjid lain. Kenapa mereka tinggalkan? tempat yang baik ini. Iya. Sampai hari ini pun Masya Allah. Makkah dan Madinah masih menjadi negeri yang terbaik. Enggak sama ketika kita berada di Makkah dan Madinah dengan negeri-negeri lain. Kita lebih jauh dari kemaksiatan dan beribadah padanya lebih besar pahalanya. Tapi kok mau-maunya sahabat Mu'ad bin Jabal meninggalkan Madinah. Kalau tidak karena satu amalan yang lebih besar daripada tinggal di Madinah. Iya. Amalan yang lebih besar yaitu berdakwah. Ini lebih besar amalannya dibandingkan seseorang jadi ahli ibadah di kota Madinah. Maka dia keluar untuk pergi berdakwah atau pergi berjihad, pahalanya lebih besar lagi. Ini luar biasa. Bahkan jemaah sekalian, yang lebih dahsyat lagi, beliau rela berpisah dengan Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Kesedihan beliau. Dan tidaklah beliau kembali kecuali Rasulullah SAW sudah wafat. Ini sudah tahun terakhir, tahun ke-10 Hijriah. Mu'ad bin Jabal kembali ke Madinah dan Rasulullah SAW sudah wafat. Iya. Ini subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan berdakwah. Dan juga jemaah sekalian, Pelajaran lainnya terkait dengan dakwah bahwa berdakwah itu perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Ya. Inilah yang dilakukan Muad. Beliau tinggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan Rasulullah SAW. Ini pengorbanan yang luar biasa. Tapi jemaah sekalian, di masa-masa kita ini, mungkin umat Islam kebanyakannya dalam berdakwah kalah sama orang-orang kafir. Ya. Di pedalaman-pedalaman Afrika jemaah sekalian, orang-orang kafir yaitu misionaris Nasrani masuk sampai ke sana. Ya. Bukan tiga hari, empat puluh hari, empat bulan jemaah sekalian. Sampai mereka menikah dengan orang setempat dan hidup di sana. Sampai mati di sana. Dan gak usah jauh-jauh. Di negeri kita, di pedalaman-pedalaman Papua, yang tidak terjangkau dengan kendaraan darat, mereka pun masuk. Dan tinggal di sana. Ini luar biasa pengorbanan mereka. Masuk dan tinggal di sana. Jadi, ini yang kita sayangkan. Orang yang mengajak kepada kebatilan, mereka berkorban. Mereka berkorban bukan hanya harta mereka, tetapi juga diri mereka. Tapi kaum muslimin yang mengajak kepada al-haq masih sangat kurang pengorbanannya. Inilah yang dicontohkan sahabat berkorban di dalam menunaikan tugas dakwah ini. Iya. Dan nah, jemaah sekalian bentuk pengorbanan itu banyak. Kalau kita belum mampu berkorban yang besar, berkorban semampu kita. Kita punya harta korbankan di jalan Allah, bantu dakwah dan kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berdakwah. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang punya harta. Punya harta sedikit, kita bantu dakwah, maka kita nggak susah-susah. Kita bantu dakwah, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berdakwah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad gaza. Siapa yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia telah ikut berjuang. Jadi jemaah sekalian, apapun yang kita bisa bantu, bantu dana, bantu tenaga, ya. Bantulah dakwah ini. Walaupun hanya dengan sebuah kiriman broadcast ke teman-teman kita sebuah ayat, sebuah hadis atau info-info kajian insyaallah taala itu akan menjadi pahala berdakwah yang akan menjadi pahala tidak terputus seperti sabda Nabi saw. alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yang dzalika min ujurihim syai'an siapa yang mengajak kepada hidayah maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. kita punya sebuah buku atau kita punya sedikit uang, belikan beberapa buah buku, kemudian kita bagi-bagi. Ini juga dakwah jamaah sekalian. Ya. Atau kita membantu para santri yang sedang menuntut ilmu agama atau membantu para dai. Apa saja yang bisa kita bantu, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang beramal tersebut. Inilah pengorbanan yang diperlukan di dalam dakwah. Kemudian jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya? Berapa menit lagi? 8. Kemudian juga terkait dengan dakwah hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam dakwah harus ada skala prioritas yang kita sampaikan. Harus ada skala prioritas yang kita sampaikan. Yang lebih penting dulu yang diajarkan. Kemudian yang berikutnya. Dan semua ajaran agama penting. Namun ada yang lebih penting untuk kita sampaikan pertama kali. Inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muad. Menyampaikan dakwah secara bertahap. Pertama sampaikan dulu tauhid. Sudah bertauhid, ajak mereka sholat. Sudah sholat, ajak mereka untuk berzakat. Ini diantara pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad. Disuruh menyampaikan secara bertahap. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang tauhid adalah syarat diterimanya amal ibadah. Sehingga kalau kita ajak orang sholat, mutlak, belum bertauhid, percuma saja. Amalnya tidak akan diterima. Kita ajak dia sholat, kita ajak rajin berzikir, kita ajak dia berakhlak mulia, tazkiyatun nafs, dan lain sebagainya. Sementara dia belum bertauhid, dia masih melakukan kesyirikan, maka percuma saja amal ibadah yang dia kerjakan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ajarkan tauhid dulu kepadanya bersihkan segala macam kesyirikan. Iya. Dan inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik bahwa tauhid harus diprioritaskan. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah senantiasa mengutamakan tauhid pertama sekali. Dan sepanjang orang itu hidup, terus kita ajarkan tauhid dan kita larang dia berbuat syirik. Jangan sampai dia terjerumus di dalam kesyirikan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terus berdakwah tauhid, mengajarkan tauhid dan menjaga tauhid. Jangan sampai mereka melakukan kesyirikan karena itu akan menghapuskan amal ibadah mereka dan menyebabkan mereka murtad keluar dari Islam. Iya. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita metode dakwah Rasulullah SAW, yaitu memprioritaskan tauhid dan disampaikan dengan cara bertahap. Sehingga para ulama menjelaskan apabila ada seorang dai yang berdakwah atau sekelompok orang berdakwah tapi mereka tidak memprioritaskan tauhid, bahkan cenderung meremehkan persoalan tauhid, maka mereka telah menyimpang. Mereka telah menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka telah menyimpang dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan jamaah sekalian, tauhid juga merupakan kunci kesuksesan. Sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam bab-bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Tauhid adalah kunci kunci utama segala macam problematika kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Maka seorang dai yang berdakwah atau sekelompok orang yang berdakwah tidak mementingkan tauhid, mereka tidak akan bisa mengantarkan masyarakat ini kepada kesuksesan yang sebenarnya. Iya, walaupun mereka mengklaim mau menerapkan syariat Islam, tapi kalau mereka tidak memperhatikan tauhid, selamanya nggak akan mungkin, mustahil. Bahkan tauhid itu sendiri adalah syariat Islam yang paling tinggi. Tauhid adalah syariat Islam yang paling tinggi dan pondasinya. Maka kalau ini tidak ditegakkan terlebih dahulu, tidak mungkin kita membangun rumah di atas pondasi yang rapuh. Jadi inilah dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya senantiasa memprioritaskan tauhid dan disampaikan dengan cara bertahap. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah masih terkait dengan dakwah bahwasanya menyampaikan dakwah secara bertahap dengan menyampaikan hal-hal yang lebih mendasar terlebih dahulu itu akan membuat orang yang kita dakwahi lebih mudah menerima lebih mudah menerima apa yang akan kita sampaikan berikutnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Muaz untuk menyampaikan tauhid terlebih dahulu. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau tauhid seseorang sudah benar, mudah bagi kita untuk mengajarkan solat kepadanya. Dan kalau solat seseorang sudah benar, lebih mudah lagi untuk menyampaikan semua kewajiban-kewajiban yang lain dan melarang berbagai macam kemungkaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, kalau kita enggak memerintahkan seseorang sholat, kemudian kita nyuruh dia berhenti makan riba, itu berat. Tapi kalau kita suruh dia sholat yang benar, kemudian kita suruh berhenti makan riba, itu lebih mudah baginya. Dipahami ya? Harus yang lebih mendasar dulu kita sampaikan. Pertama tauhid dulu. Kalau tauhid seseorang sudah benar, kita sampaikan kewajiban yang lain lebih mudah. Kalau tauhidnya masih menyimpang atau bahkan dia nggak mau menerima tauhid sama sekali, maka menyampaikan kewajiban yang lain bisa jadi lebih sulit untuk dia terima. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini juga cara yang baik untuk mendakwahi para pelaku bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah sementara dia juga melakukan syirik. Percuma kita larang dia melakukan bid'ah. Larang dulu syiriknya. Kemudian kalau kita sampaikan kepadanya ajaran yang lebih mendasar. Misalkan kita sampaikan kepadanya kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kita jangan ngomongin bid'ahnya dulu. Pahamkan dulu kepadanya prinsip ini. Demikian pula kita pahamkan kepadanya prinsip ibadah. Ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali memenuhi dua syarat. Ini jemaah sekalian tiga prinsip utama yang harus kita dakwahkan pertama kali. Pertama tauhid, yang kedua ajak mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga syarat diterimanya ibadah. Ini hal yang paling mendasar di dalam agama. Kalau orang sudah paham tiga hal ini, nggak usah kita sebut bidahnya, dia tinggalkan sendiri. Ya, tapi kalau dia belum paham ini, kita mau berdebat masalah bid'ah pun sulit baginya untuk meninggalkan. Ya. Karena dia belum paham ibadah itu harus ittiba. Bagaimana mungkin kita mengajak dia meninggalkan bid'ah sementara dia belum paham ittiba. Dia belum paham ibadah itu harus ittiba. Jadi kalau dia sudah kita pahamkan tentang kewajiban ittiba, mungkin kita nggak perlu menyebut yang ini bid'ah, yang itu bid'ah. Dia akan paham sendiri. Dia akan tahu sendiri dan dia akan tinggalkan sendiri. Dibandingkan kita langsung apa namanya mengajak kepada dia untuk berhenti berbuat bid'ah sementara dia belum paham hakikat ittiba. Jadi ini termasuk strategi penyampaian dakwah yang sangat bagus. Sampaikan dulu hal yang paling mendasar. Ya, Kita diamkan dulu. Dia melakukan bid'ah, kita diamkan dulu saja. Jangan ditegur. Tapi sampaikan hal yang lebih mendasar. Ya. Bahkan nanti dia sendiri yang akan bertanya. Saya biasa melakukan ini, ini sunnah atau bid'ah? Nah, dia sudah paham. Jadi ini pentingnya ilmu di dalam berdakwah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah pentingnya memahamkan dakwah tauhid yang paling utama sebelum segala sesuatunya kemudian setelah itu salat lima waktu Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang solat lima waktu. Betapa pentingnya solat lima waktu. Iya. Setelah kita ajak seseorang masuk Islam, yang berikutnya yang kita ajarkan kepadanya adalah solat lima waktu. Kemudian juga pentingnya zakat setelah kita ajarkan seseorang solat, maka kita ajarkan kepadanya pentingnya zakat. InsyaAllah ta'ala, pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, akan kita bacakan dari bagian akhir bab ini. Kita lanjutkan sedikit penjelasan dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Syekh Nuthaimin rahimahullah taala juga menjelaskan bahwa hakikat syahadat adalah syahadat yang didasarkan pada ilmu dan keyakinan juga ketundukan. Ini yang dimaksud dengan syahadat. Nabi saw mengajarkan kepada Muad Ajaklah mereka pertama kali untuk bersyahadat. Tetapi syahadat yang dimaksudkan di sini bukan sekedar ucapan. Kata beliau rahimahullah, syahadat harus berdasarkan ilmu sebagaimana firman Allah, "Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Kecuali orang yang bersyahadat dengan kebenaran dan mereka mengetahuinya yaitu mereka memiliki ilmu tentangnya. Surat Az-Zukhruf ayat ke-86. Maka hakikatnya syahadat di sini adalah harus berdasarkan ilmu kemudian ucapan lengkapnya harus berdasarkan lima hal. Yang pertama kata Syekh berdasarkan ilmu. Yang kedua pengabaran yaitu pengabaran dengan ucapan. Yang pertama ilmu, yang kedua ikhbar, pengabaran. Yang ketiga qabul, menerima. Tidak menolak. Yang keempat ikrar, penetapan. Dan yang kelima iz'an. Ai inqiyad maknanya adalah ketundukan. Ini kesimpulannya hakikat syahadat. Harus memiliki lima hal ini. Pertama ilmu, ilmu tentang syahadat tersebut. Artinya tidak sah seseorang mengucapkan la ilaha illallah kalau dia belum tahu ilmunya yaitu tentang ilmu tentang maknanya la ma'budu hakun illallah demikian pula rukunnya an-nafyu wal kalau dia nggak tahu itu percuma dia ucapkan la ilaha illallah yang kedua dikabarkan maksudnya diucapkan diucapkan bahkan beliau menyebutkan ulama sepakat orang yang tidak mengucapkan syahadat dia belum muslim dia belum muslim berdasarkan kesepakatan ulama. Walaupun dia sudah tahu ini benar. Bahkan walaupun dia sudah yakin benar. Tapi dia tidak ucapkan, maka dia belum muslim. Iya. Kemudian yang ketiga, qabul, menerima. Menerima konsekuensi dari kalimat ini. Tidak menentang. Yaitu beribadah hanya kepada Allah. Kemudian ikrar, menetapkan Menetapkan artinya meyakini kebenarannya. Meyakini kebenarannya. Menetapkan lawan daripada ingkar, pengingkaran. Kemudian yang kelima, tunduk. Tunduk pada konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ini artinya syahadat. Nabi SAW memerintahkan Mu'ad untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka bersyahadat terlebih dahulu. Maka ini maksudnya syahadat. Ya, Harus terkumpul padanya lima hal ini. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang hakikat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, orang-orang musyrik menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham maknanya. Mereka berkata sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Sot ayat kelima. Aja'alal alihah ilaha wahidah mereka berkata Apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu sebagai sesembahan yang satu saja? Jadi mereka paham. Mengucapkan la ilaha illallah berarti meninggalkan bahkan menyalahkan semua sesembahan selain Allah dan meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Itu hakikat kalimat la ilaha illallah. Dan mereka orang-orang musyrik jahiliyah dahulu atau orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengan rububiyah Allah. Ber mereka beriman Allah sang pencipta. Maka mereka tidak mem memaknai makna la ilaha illallah dengan makna penciptaan. Tidak seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang sekarang. Mereka bilang la ilaha illallah itu arti, artinya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal kalau itu maknanya nggak perlu kita suruh orang-orang musyrik mengucapkan la ilaha illallah. Sebab mereka sudah beriman. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu mereka sudah beriman Allah sang pencipta. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Juga firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Surat Az-Zumar ayat ke-38. Jadi mereka beriman. Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan langit dan bumi. Andai makna la ilaha illallah artinya tiada pencipta selain Allah, berarti mereka sudah beriman. Ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mendakwahkan kalimat la ilaha illallah kepada mereka. Karena maknanya adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi inilah hakikat tauhid, hakikat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak sebatas beriman kepada rububiyah Allah. Ada orang yang menulis tentang tauhid, menulis buku tauhid tebal-tebal atau mengajarkan tauhid, ternyata kesimpulan tauhidnya adalah Allah itu ada. Cuma sampai di situ kesimpulannya. Orang-orang musyrik masih lebih baik. Bukan cuma meyakini Allah itu ada, tapi Allah juga sang pencipta, pemberi rezeki, dan sifat-sifat rububiyah yang lainnya. Iya. Jadi tauhid itu intinya menjelaskan kepada manusia bahwa Allah bukan saja pemilik sifat-sifat rububiyah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, tetapi hanya Dia satu-satunya yang patut disembah. Ini tujuan utama di dalam mendakwahkan tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Maka inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini masih terkandung banyak pelajaran. Insyaallah di bagian akhir, bagian akhir bab ini pada pertemuan yang akan datang akan kita lengkapi pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini dari penjelasan di dalam kitab tauhid ditambah lagi dengan syarah Syekh Ibn Utsaimin. Mungkin kita cukupkan pada kesempatan ini sampai di sini. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kita yang di saat Aleppo dibombardir oleh Iran dan sekutunya, beliau merapat, beliau malah merapat dengan Iran dan tidak ikut dalam gerakan keamanan Islam dunia. Ini pertanyaannya jauh sekali dari materinya. <laughs> Ya. Tapi nggak apa-apa. Jemaah sekalian, Pertama beliau seorang muslim. Apa yang harus kita lakukan bagi seorang muslim? Prasangka baik. Prasangka baik. Iya. Yang kedua, justru kesempatan beliau ke sana, antum berikan masukan. Kita berikan masukan. Ini saatnya. Kapan lagi mau berikan masukan? Tolong suruh Iran itu berhenti menyerang. Bagus atau tidak? bagus. Iya. Kalau nggak seperti itu, bagaimana caranya? Mau menyampaikan ke Iran. Mereka punya kekuatan. Dan di belakang mereka ada kekuatan juga yang lebih besar. Iya. Ini seharusnya pertama sekali kita berprasangka baik. Pernahkah terbetik prasangka kita? Presiden kita memberikan masukan yang baik untuk penyelesaian di Suriah? Ya. Ini seharusnya kita berprasangka baik. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Prasangka baik. Kemudian yang berikutnya doakan. Doakan kalau mampu berikan nasihat. Berikan nasihat. Iya. Dan sedikit pun kita nggak melihat presiden mendukung pembantaian di Iran Siapa yang menafsirkan kunjungan beliau ke Iran itu berarti dukungan terhadap pembantaian, maka itu sangat jauh. Ya. Maka mungkin beliau sudah berniat mengunjungi Iran sebelum ada kasus Aleppo. Ya. Jadi jangan ditafsirkan seperti itu. Ini yang harus kita lakukan. Kalau memang salah, berikan nasihat yang baik. Kalau saya berprasangka baik, mudah-mudahan beliau berikan masukan yang baik sehingga Iran menghentikan pembantaian kaum muslimin di Suriah dan di tempat lainnya. Ya. Sama dengan apa namanya? kunjungan DPR DPR sebelumnya. Ada kan anggota DPR yang terang-terangan menyatakan apa apa namanya misinya ke Suriah, ah, Afwan ke Iran. Apa misinya? Misinya untuk Suriah dan Rohingya. Karena Iran itu termasuk juga negara yang dekat dengan Myanmar. Ya. Jadi itu misi beliau. Kenapa kepada beliau kita berprasangka baik kepada presiden nggak prasangka baik? Ya. Kenapa mereka nggak mencela beliau? Kenapa mereka nggak mencela beliau? Sementara sama presiden dicelah, Ya. Maka jemaah sekalian, ini manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kita doakan yang baik dan kita berikan nasihat yang baik dengan cara nasihat seperti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemerintah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man arada an di sultan, fala yubdihi niyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jadi ini paling tidak tiga poin penting yang saya akan-akan kalau kepada presiden lupa sudah untuk diamalkan. Kalau kepada pejabat lain yang segolongan dengannya dia amalkan. Prasangka baik, doakan dan nasihat yang baik. Adakah batasan taat kita terhadap pemimpin? Batasannya adalah masih dalam apabila perintah yang diperintahkan atau aturan yang diberlakukan masih dalam lingkup ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu batasannya. Kalau sudah keluar, kalau sudah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, nggak boleh kita taati. Tetapi itu bukan bermakna kita boleh memberontak. Jadi jangan salah paham. Jadi taat kita hanya dalam perkara yang ma'ruf. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'ah fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, yaitu dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, Sang Pencipta. Maka, andai kita dikasih aturan yang bertentangan dengan syariat, nggak boleh kita taat. Tetapi kalau aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, walaupun tidak diperintahkan syariat, tapi nggak bertentangan, wajib kita taat walaupun bertentangan dengan pribadi kita, dengan keinginan pribadi kita. Ya. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk taat. Ya. Jadi perintah penguasa itu ada tiga. Yang pertama, perintahnya sesuai dengan perintah syariat. Kalau seperti ini sudah jelas. Yang kedua, perintahnya bertentangan dengan perintah syariat, maka kita nggak boleh taat. Yang ketiga, tidak diperintah dan tidak dilarang dalam syariat. Tapi kalau pemimpin kita memerintahkan menjadi wajib. Karena Allah berfirman, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Ya. Kalau kita disuruh bermaksiat, nggak boleh kita taat, tapi itu tidak bermakna kita boleh memberontak. Selama dia masih muslim, ini sudah kita bahas panjang lebar dahulu di masjid ini juga kajian di siang hari kewajiban taat kepada pemerintah Selama dia masih muslim, haram hukumnya kita melakukan pemberontakan. Walaupun kita nggak taat, kalau disuruh berbuat dosa, tapi itu tidak bermakna boleh kita melakukan pemberontakan. Ya, Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya untuk memberontak kepada pemerintah muslim yang zolim. Kenapa jamaah sekalian? Karena pertama Rasulullah SAW melarang yang kedua karena mudarat yang akan muncul lebih besar. Bahkan ulama sepakat apabila pemerintah muslim ini menjadi murtad kafir maka ulama juga sepakat wajib diturunkan. Wajib kita memberontak. Tetapi ulama juga sepakat kewajiban itu harus menghitung maslahat dan mudarat. Kalau kita salah hitung, akibatnya seperti di Suriah sekarang. Maka urusan ini harus dikembalikan kepada ulama. Tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan kaum muslimin memberontak kepada Bashar Asad. Walaupun banyak ulama sudah mengkafirkan dia. Karena dia syiah. Syiah yang ekstrim. Menyembah Ali bin Abi Thalib. Tapi kenyataannya jemaah sekalian, pemberontakan mereka tidak didukung oleh para ulama. Tidak didukung oleh para ulama pertama kali. Walaupun ulama sekarang menasihati kita untuk membantu mereka dari segi dana atau mendoakan, tapi ulama nggak suruh apa namanya masyarakat di luar negeri untuk masuk ke sana berjihad kecuali harus dengan izin pemerintah. Iya. Namun sejak awal tidak ada ulama yang menasihatkan mereka untuk memberontak. Kenapa? Karena kondisinya nggak memungkinkan. Bukan nggak boleh memberontak, Bukan dia berhak memimpin, bukan. Tetapi karena mudaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Itu masalahnya. Ya, makanya sering kita ingatkan, tidak ada satupun ulama yang berfatwa kaum muslimin di Amerika untuk memberontak kepada pemerintahnya. Padahal mereka kafir. Kenapa jamaah sekalian? Gak ada ulama yang berfatwa demikian. Itu namanya bunuh diri. Ya. Sebab nggak mungkin dengan kekuatan yang ada sekarang kita bisa mengalahkan mereka. Ya. Sama dengan yang terjadi di Suriah. Jadi demikian para ulama berfatwa itu enggak emosi. Tidak hanya emosi saja. Berpandangan jauh ke depan. Mempertimbangkan masalah dan mudarat. Iya. Tapi apa tuduhan mereka kepada para ulama? Mereka bilang kaki tangan penguasa takut kepada pemerintah zalim. Ya. Seperti itu tuduhan mereka. Jadi para ulama sebenarnya yang paling sayang terhadap kaum muslimin. Bagaimana tanggapan Ustadz jika ada pendapat lebih baik bunuh diri daripada diperkosa oleh musuh Islam? Ini pernah ditanyakan oleh kepada Syekh Muhammad dan beliau melarang. Beliau melarang. Iya. Jangan dengan cara bunuh diri, tapi lawan. Lawan walaupun sampai harus mati. Kalau kita harus mati dengan cara dibunuh, maka dosa orang yang membunuh. Tapi kalau kita bunuh diri, maka dosa-dosa kita. Iya. Jadi apa namanya? Jalan selamatnya bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara seperti itu, tetapi dengan cara apa namanya yang lain, bukan dengan cara bunuh diri. Demikian dikatakan oleh Syekh Nusaimin. Jika hanya seorang, dia azan dan iqamah, dan dia jadi imam, apakah ada dalil hal yang tersebut? Iya, dianjurkan tetap, dia mengumandangkan azan, kalau dia di satu tempat yang dia tidak mendengar azan di situ. Ya. ya misalkan di lautan atau di hutan, di padang pasir. Dianjurkan tetap orang yang sholat, walaupun dia sendirian, dia tetap mengumandangkan azan, iqamah, dan sholat sendirian. Ya, bukan sholat jadi imam, tapi sholat sendirian. Dia mau jadi imam siapa? Ya, sholat sendirian. Kalau di masjid, ya harus juga. Boleh. Ya. Yang tidak yang tidak perlu kalau dia di rumah, di rumah yang dekat masjid. Gak perlu dia azan, cukup iqamah. Cukup iqamah saja. Gak perlu dia azan lagi. Kalau di masjid ya memang wajib. Ada orang lain, ada orang terus yang, yang bertindak Dia, ah. terus dia komat, dia ada orang di situ banyak. Iya. <laughs> Yang sunnah adalah di sebuah masjid itu imamnya sendiri, muazinnya sendiri, lain. Ya, Coba lihat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Rasulullah SAW pertama sebagai imamnya. Siapa muazinnya? Bilal atau Ibnu Umi Maktum. Demikian pula para imam selanjutnya Abu Bakar, Umar. Mereka nggak bertindak sebagai muazin. Ya mereka nggak bertindak sebagai muadzin. Itu yang sunnah, gitu. Demikian yang sunnah. Tapi kalau kita bicara sah atau tidak sah, ya sah saja gitu. Tapi tidak sesuai sunnah. Iya. Dan harus ditetapkan. Di setiap masjid harus ditetapkan. Ada imamnya, dan ditetapkan ada muadzinnya. Muadzin yang bertugas untuk azan dan iqamah. Ya. Dan muazin itu adalah orang yang diberi amanah. Artinya kita harus pertimbangkan yang jadi muazin itu dia adalah amanah. Amanah dalam artian dia menjalankan tugasnya dan dia mengerti waktu-waktu sholat. Kalau sudah waktunya, dia harus segera kumandangkan azan. Iya. Dan yang ditetapkan jadi imam adalah yang paling baik bacaannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang menjadi imam satu kaum adalah yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Jadi walaupun ada yang lebih tua, tapi yang lebih muda lebih bagus bacaannya, maka dia yang berhak menjadi imam. Iya. Jadi harus ditetapkan siapa imamnya. Ada seorang laki-laki yang masuk Islam tetapi keluarganya tidak setuju dan tidak menerima dia ketika dia sudah masuk Islam. Apa yang harus dia lakukan? Dan apa saja yang harus dilakukan ketika seseorang laki-laki masuk Islam? Jawabannya adalah pertama dia sama sekali nggak butuh persetujuan mereka. Sama sekali dia nggak butuh persetujuan mereka. Tidak ada bahayanya bagi dia. Mereka setuju atau tidak, mereka marah atau tidak, nggak ada bahayanya bagi dia. Yang bahaya bagi dia adalah kalau hanya karena takut kepada manusia, takut kepada keluarga, lalu dia kembali murtad. Berarti manusia lebih dia takutkan daripada Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Manusia yang nggak bisa yang nggak bisa membahayakan sama sekali kecuali dengan izin Allah. Manusia yang tidak memberikan nikmat kepadanya, manusia yang tidak berikan rezeki kepadanya. Kok dia lebih taat dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama yang harus dipahami. Dia nggak perlu izin mereka. Walaupun mereka nggak izinkan, walaupun mereka marah, dia harus tetap mempertahankan agamanya. Yang kedua, hendaklah dia mendalami ilmu agama. Karena dia punya tugas untuk mendakwahi mereka. Ini tugas penting kita kepada keluarga kita adalah berdakwah. Jadi saya nasihatkan kepada yang masuk Islam ini untuk mendalami ilmu agama supaya bisa mendakwahi keluarganya. Iya. Belajar Islam. Belajar dari awal bagaimana solat yang benar, wudhu yang benar, terutama belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Ya. Ini yang harus dia lakukan agar semakin kokoh imannya. Kemudian banyak-banyak bergaul dengan kaum muslimin yang baik. Kaum muslimin juga macam-macam, ada yang baik, ada yang tidak baik, maka jauhi pertemanan dengan yang kurang baik. Bertemanlah dengan para penuntut ilmu, dengan orang-orang yang rajin ibadah dan berakhlak mulia. Ya. Jangan putus hubungan. Barangkali demikian, wallahu alam. Dengan kondisi negara seperti sekarang ini, apa yang harus kita lakukan selain doa? Banyak yang bisa kita lakukan. Ya, ini yang nanya sudah nikah belum nih? Ya. Kalau belum nikah, nikah. Ya. Jangan sampai terjadi perang mati belum nikah. Ya. Banyak yang masih bisa kita lakukan, sangat banyak. Sabar yang bisa kita lakukan. Semua amal soleh. Syariat Islam yang harus dilakukan dengan adanya negara itu sedikit sekali. Dibanding yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Ya. Jangan dipahami syariat Islam itu hanya hukum-hukum pidana. Jadi, kalau kita banding-bandingkan, syariat Islam yang bisa dilakukan harus dengan adanya negara itu sedikit. Contohnya jihad. Kemudian hukum-hukum pidana. Iya. Ini nggak boleh dilakukan oleh masyarakat. Harus dengan adanya pemerintah. Kalau kita berikan contoh sedikit, nggak banyak. Lebih banyak bisa dilakukan oleh setiap pribadi masyarakat. Iya. Yang nomor satu adalah mendalami ilmu terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa melakukan kalau dia nggak tahu ilmunya? Jadi Semakin dalam ilmu yang kita pelajari, makin banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Itu kuncinya. Iya. Dan berapa banyak para nabi sampai mati nggak sampai berkuasa, nggak sampai berkuasa. Iya. Contohnya Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam termasuk ya walaupun beliau belum wafat tapi nggak sampai jadi penguasa dan bisa menerapkan undang-undang dalam sebuah negara Ya jadi masih banyak yang perlu kita yang bisa kita lakukan yang paling utama adalah belajar tauhid itu tugas kita utama perjuangkan dan dakwahkan tauhid karena kalau tauhid benar insyaallah taala semuanya akan ikut menjadi benar dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Dan kami akan membalas dia di akhirat kelak dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi pingin kehidupan yang baik, kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Apakah harus menunggu negara untuk beriman nama amal soleh? Tidak. Prinsip-prinsip agama itu diamalkan secara pribadi. Kebanyakan prinsip agama diamalkan secara pribadi. Tidak bersama yang lain, tidak pula bersama negara. Contohnya tauhid. Nggak harus kita berjamaah untuk bertauhid. Itu amalan pribadi. Beda dengan sholat jamaah. Namanya juga sholat jamaah. Nggak mungkin kita lakukan tanpa orang lain. Iya. Kalau tauhid dan amalan-amalan yang lainnya tidak dipersyaratkan harus bersama-sama bahkan tidak dipersyaratkan harus di bawah naungan sebuah negara. Jadi masya Allah banyak yang bisa kita lakukan. Iya. Bagaimana sikap kita kepada ustadz yang mengisi kajian di majelis-majelis ahlu sunnah? Namun pemahaman ustadz tersebut seperti pemahaman orang-orang khawarij. Bagaimana cara memberitahu kepada jemaah dari ustadz tersebut? Pertama, kita pahami dulu. Apakah dia benar-benar memiliki pemahaman khawarij? Dan sebenarnya pemahaman Khawarij itu kata Syekh Fauzan Hafidahullah adalah pemahaman yang dibangun di atas tiga dasar. Pertama, mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Yang kedua, menghalalkan darah seorang muslim. Yang ketiga, memberontak kepada pemerintah muslim yang zalim ketiga penyimpangan khawarij. Siapa yang mengadopsi salah satunya, maka dia adalah khawarij. Siapa yang memiliki semuanya, dia adalah khawarij yang paling parah. Dan memberontak itu ada dua macam. Memberontak dengan senjata dan memberontak dengan kata-kata. Dan sejak dulu, sudah ada dua macam khawarij seperti ini. Ada yang turun berperang, ada yang hanya provokasi. Bagaimana cara provokasinya? Mengkritik pemerintah terang-terangan. Ini sudah ada sejak dulu. Khawarij dahulu. Mereka disebut dengan Al-Qa'adiyah. Khawarij yang kerjanya hanya dengan lisan mereka. Bukan dengan senjata. Kalau betul ini ada ahlu sunnah yang punya pemahaman seperti ini, maka Hal itu bisa menyebabkan dia keluar dari sunnah. Menjadi khawarij. Kenapa jemaah sekalian? Para ulama menjelaskan, tidak semua bid'ah yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari ahlus sunnah. Hanya bid'ah yang berat. Yaitu bid'ah di dalam prinsip sunnah. Atau bid'ah yang merusak prinsip sunnah. Apa prinsip sunnah di sini? Ketaatan kepada pemerintah. Ini termasuk prinsip sunnah. Bagian kata Syekhul Islam, as-sabru ala jawril a'immah aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Bersabar menghadapi kezaliman penguasa itu termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau bid'ahnya berlawanan dengan prinsip, walaupun bid'ahnya itu satu, nggak banyak, bisa menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah. Sama dengan dosa-dosa jamaah sekalian. Dosanya nggak banyak, satu, tapi kufur. Bisa menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Sebaliknya ada orang berbuat banyak dosa, tapi semuanya bukan termasuk kategori kekafiran. Maka kita nggak bisa kafirkan dia. Ya, dia merampok, dia membunuh, dia mencuri, dia korupsi, tapi dia nggak berbuat syirik, nggak bisa kita fonis kafir. Sebaliknya ada orang baik, baik dalam artian kepada orang lain, nggak pernah merampok, nggak pernah mencuri, berbuat baik kepada orang lain, dosanya cuma satu, nggak banyak, tapi itu adalah kekufuran, maka dia jadi kafir. Perampok, penjudi, pencuri ini nggak nggak bisa kita fonis kafir. Orang orang yang baik kepada yang lain tetapi dia melakukan kekufuran, dia bisa difonis kafir. Sama dengan bid'ah. Bisa jadi satu bid'ah saja, selainnya dia sama dengan ahlu sunnah. Hanya satu bid'ahnya. Tapi berat bid'ahnya. Satu tapi berat. Maka contohnya adalah memberontak kepada pemerintah muslim menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah. Ya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga menyebutkan bahwa bid'ah yang menyebabkan seseorang keluar dari ahlu sunnah adalah yang sudah masyhur di kalangan ulama ahlu sunnah penyelisihannya terhadap sunnah. Kemudian beliau berikan empat contoh. Bid'ahnya syiah, kemudian murjiah, kemudian bid'ahnya khawarij. Satu lagi, kalau tidak salah mu'tazilah. Ya, ini empat contoh bid'ah Siapa yang punya salah satu dari empat bid'ah ini menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak sepatutnya orang yang memiliki penyimpangan berat ini lalu kita mempersilahkan dia untuk menyampaikan ilmu di majelis kita atau kita datang ke majelisnya. Iya. Ini bertentangan dengan manhaj salaf, manhaj ahlu sunnah wal jamaah Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah taala berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya. Bagaimana hukumnya kita membiarkan kebid'ahan seseorang dengan pertimbangan harus memangkat memahamkan orang tersebut terhadap tauhid? Apakah tidak termasuk melalaikan amar ma'ruf nahi mungkar? Jawabannya tidak. Ini cara yang baik. Kalau dia belum paham tauhid, berarti dia masih melakukan syirik atau masih memiliki keyakinan syirik. Percuma kita larang dia melakukan bid'ah. Sementara dia masih berbuat syirik. Iya, percuma saja nggak ada manfaatnya dia beramal sesuai sunnah, tapi dia masih melakukan syirik. Ya, ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, seperti yang kita jelaskan tadi, untuk memahami bahaya bid'ah, dia harus paham tauhid terlebih dahulu. Makanya nanti insya Allah akan datang pembahasan yang berhak menetapkan syariat adalah Allah. Siapa yang berbuat bid'ah ini bisa saja sampai pada tingkat kesyirikan. Allah mengatakan amsyara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang Allah tidak izinkan. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu bisa saja terjerumus dalam syirik. Iya. Karena hanya Allah yang berhak berbuat syariat. Ini bagian dari tauhid. Kalau ini sudah kita pahamkan, maka lebih mudah bagi kita untuk menerangkan bahaya bid'ah. Iya. Sama dengan kewajiban ittiba. Kita panjang lebar menjelaskan tentang bid'ah, dia belum yakin wajib untuk ittiba. Jadi percuma. Iya. Jadi bukan mendiamkan, tapi menyampaikan secara bertahap. Iya. Jadi bukan mendiamkan kemungkaran tersebut, namun menyampaikannya secara bertahap. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita melihat apabila kemungkarannya akan menjadi semakin besar, itu pun bahkan bisa sampai tingkatan haram kita merubah kemungkaran. Iya. Hukumnya haram. Kalau kita merubah kemungkaran, ternyata bisa berubah kepada kemungkaran yang lebih besar, ini hukumnya haram. Ya. Jadi, orang merubah kemungkaran itu ada empat tingkatan. Yang pertama, kemungkarannya hilang, tapi berganti dengan kemungkaran yang lebih besar. Yang kedua, kemungkarannya hilang, tapi berganti dengan kemungkaran yang semisal. Yang ketiga, kemungkarannya hilang dan berganti lebih baik. Dan yang keempat, kemungkarannya tidak hilang tapi berkurang. Iya. Yang dituntut jemaah sekalian adalah yang ketiga dan keempat. Hilang sama sekali, berganti dengan yang lebih baik. Atau minimal berkurang. Ya. Kalau berganti dengan kemungkaran yang sama, maka di situ boleh berijtihad. Tetapi kalau bisa memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka hukumnya haram. Iya. Jadi harus kita apa namanya? pandai-pandai untuk mengukur dalam merubah kemungkaran. Jangan malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Termasuk dalam hal ini. Dia belum paham sunnah. Kita sudah melarang dia berbuat bid'ah. Bisa saja memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Kenapa? Karena dia belum paham apa yang kita bicarakan. Nanti akan datang bab insya Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, hadisun nas, hadisun hadisun nas bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh?" Sampaikan pembicaraan kepada manusia dengan pembicaraan yang bisa dijangkau oleh pengetahuan mereka, akal mereka. Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Karena kamu menyampaikan sesuatu yang mereka belum bisa pahami, sehingga mereka mendustakan. Ya. Jadi demikian jamaah sekalian, harus memiliki fikih di dalam berdakwah. Bagaimana hukumnya jika kita memutuskan amal pada satu tempat karena kita tahu bahwa uang tersebut dilakukan untuk hal-hal yang lain yang tidak bersangkutan dengan tujuan awalnya. Jadi mungkin maksud pertanyaannya bersumbang di satu menyumbang atau bersedekah di satu tempat tetapi yang disampaikan itu tidak amanah. Maka bahkan wajib bagi kita untuk menghindari orang-orang yang tidak amanah. Ya. Di dalam mengelola harta yang kita titipkan sebagai sedekah. Iya. Karena kalau kita ngasih kepercayaan kepada mereka, berarti ngasih peluang bagi mereka untuk berbuat dosa. Dan masih banyak, insya Allah, yang amanah untuk kita titipkan sedekah kita. Ya. Atau kita berikan langsung kepada orang-orang fakir, itu juga lebih baik. Itu kadang lebih baik. Kenapa? Karena itu akan menguatkan hubungan antara kita dan orang-orang fakir. Itu di antara hikmah sedekah. Kita membantu orang-orang fakir demi menguatkan hubungan dengan mereka. Dan itu juga bisa menjadi apa namanya eh, penarik di dalam mendakwahi mereka. Iya. Dan itu metode Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang beliau memberi hadiah dalam jumlah yang besar kepada orang-orang kafir dengan harapan mereka menerima dakwah beliau. Bagaimana sikap kita saat melakukan kesalahan terhadap orang lain dan kita menghadapi kesalahan tersebut dan kita menutupi kesalahan tersebut karena tidak ingin merusak, merusak tali persaudaraan. Kalau maksudnya seperti kita menggibah, menggibah saudara kita dan dia tidak tahu, maka kita nggak perlu beritahu dia. Nggak perlu beritahu dia, kita bertobat kepada Allah dan mendoakan kebaikan baginya. Tapi kalau dia sudah tahu harus minta maaf. Iya. Tapi kalau misalkan ada barangnya yang kita curi, ya harus dikembalikan walaupun dia marah. Ya. Kalau kita curi diam-diam, nggak apa-apa kita kembalikan diam-diam. Nggak apa-apa kita kembalikan diam-diam supaya dengan alasan dia tidak marah. Iya. Jadi tergantung dosanya seperti apa. Kalau ada barangnya, ada haknya milik milik dia yang ada di tangan kita, ya harus kita kembalikan. Dan kalau dia tahu kita ambil, harus kita minta maaf. Ya, kalau dia nggak tahu, bisa kita kembalikan diam-diam. Ya. Ya. Salah seorang kiai menyampaikan Islam di Indonesia ini bukan Islam Timur Tengah. Bagaimana kita menyikap? Kalau kita yang seharusnya kita berikan nasihat. Ini pemahaman berbahaya. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran. Siapa yang meyakini Islam itu, ajaran Islam itu berbeda antara di Indonesia dan di apa namanya di Timur Tengah atau Islam hanya cocok di Timur Tengah nggak cocok di Indonesia ini kekufuran ini nggak main-main, ini bahaya. Ya harusnya kita berikan nasihat. Ya, pahamkan dia. Pahamkan dia akidah yang benar. Ya. Cukup baca satu ayat. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah Allah mengatakan kepada nabinya sesungguhnya dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk, bukan hanya orang Arab. Iya kan? Bukan hanya orang Arab, tapi seluruh makhluk. Ya, yakni seluruh manusia. Demikian pula jin. Ini syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga bersabda, "Karena Nabiu yub'atsu ila qaumi khasatan, wa bu'ithtu ila nasi amatan." Dulu para nabi diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Bagaimana bisa kita mengatakan berbeda syariatnya di Indonesia dengan di Timur Tengah? Padahal Nabi mereka, Nabi kita juga. Apa kita punya Nabi yang lain? Gak ada kan? Ya. Ustaz mohon doanya agar kedua orang tua agar kedua orang tuaku mendapat hidayah sunnah Apakah boleh saya mendoakan kebinasaan kepada orang yang telah melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Pertama kita doakan semoga orang tua kita semuanya insyaallah taala mendapatkan hidayah kepada tauhid dan sunnah dan istiqamah sampai akhir hayat mereka. Iya. Adapun mendoakan mendoakan orang kafir yang berbuat zolim, maka ini hukumnya boleh. Mendoakan orang kafir yang berbuat zolim. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang kafir yang berbuat zolim pada perang Khandaq. Mala Allahu buyutahum wa kuburuhum nara. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Ya. Mendoakan kepada orang yang zalim dibolehkan. Ya. Mengenai sholat, saya ketinggalan tiga rakaat bagaimana urutan tahiyatnya. Pertama harus ikut imam. Imam tahiyat, kita ikut tahiyat. Kita ikut tahiyat. Iya. Jadi, walaupun tahiyatnya sampai empat kali, tidak masalah. Karena Nabi SAW bersabda, Inna maju ilal imam liyutamma bihi. Imam di diberikan untuk diikuti. Ya, misalkan sholat maghrib, datang imam sudah tahiyat, tahiyat ke dua, eh, afwan tahiyat pertama, rakaat kedua. Apa yang kita lakukan? Langsung ikut tahiyat. Kemudian imam tahiyat lagi. Tahiyat akhir, kita juga ikut tahiyat. Kita juga ikut tahiyat. Tetapi tahiyat kita yang pertama dan kedua ini tidak dianggap sebagai tahiyat awal. Nanti kita berdiri, kita masuk rakaat kedua kalau begitu, baru kita tahiyat awal. Kemudian rakaat yang ketiga kita tahiyat akhir. Jadi empat kali tahiyat kita. Ya, Sholat maghrib tiga rakaat empat kali tahiyat. Mungkin atau tidak mungkin. Gambarannya seperti itu. Kalau kita datang, imam sudah tahiyat. Ya. Karena kalau imam sudah tahiyat, kita sudah nggak dapat satu rakaat. Tapi tetap wajib kita ikut imam. Ya. Apakah harus berdakwah dimulai dengan tauhid? walaupun sedikit yang tertarik dengan penyampaian tersebut. Jemaah sekalian, wajib berdakwah harus dimulai dengan tauhid. Dan wajib mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Tidak mengikuti selera pasar. Walaupun banyak yang datang. Orang mau datang atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Kita hanya mengusahakan. Jangan sampai karena sedikit yang datang, lalu kita tinggalkan dakwah tauhid, atau kita meremehkan dan tidak memprioritaskan dakwah tauhid menjadi dakwah entertainment, ya, dakwah hiburan, dakwah yang bisa menyenangkan banyak orang. Ini bukan metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, tidak masalah kita kreatif di dalam menyampaikan dakwah. Walaupun pembahasannya, judulnya misalkan, tidak harus kita judul berjudul tauhid. Mungkin kita kasih judul yang menarik, tidak apa-apa. Tetapi yang penting kan isinya. Iya. Kemudian juga sebenarnya kalau seorang dai ahlu sunnah itu dalam materi apapun tetap dia bisa menyisipkan tauhid dan menjadikan tauhid materi utamanya. Iya. Artinya apa? Nggak harus kita umumkan kita mau ada kajian kitab tauhid. Ya. Dengan tema apa saja, yang penting isinya. Iya. Jadi mendakwakan tauhid nggak menghalangi kita untuk apa namanya bisa mengemas dakwah dengan lebih menarik sehingga banyak orang bisa hadir. Iya. Ini kembali kepada kreativitas kita. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Adapun kita meninggalkan dakwah tauhid, lalu kita cari tema-tema yang umum, tema-tema yang menarik, lalu tauhid kita tinggalkan, maka ini bukan dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Ini bukan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Jadi jamaah sekalian, jangan jadikan orientasi, jangan jadikan tujuan kita berdakwah banyak orang yang ikut. Jangan, jangan itu yang dijadikan tujuan. Iya. Sebab kita nggak bisa melakukan menentukan hal itu. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dijadikan tujuan adalah dakwahnya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu yang dinamakan sukses. Walaupun kita enggak ada pengikut sekalipun, kalau kita dakwahnya benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dinamakan dengan kesuksesan dalam berdakwah. Iya. Kemarin sudah kita baca pada bab yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Kelak di hari kiamat, aku sudah melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya satu dan ada yang hanya dua orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya seorang pun. Jadi jamaah sekalian, ini kondisi para nabi. Ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Iya. Jadi banyaknya pengikut, banyaknya peserta kajian itu sama sekali bukan ukuran bahwa dakwah yang disampaikan itu pasti benar tidak. Jadi jangan jadikan itu tujuan utama. Ikhlaslah dalam berdakwah, maka insya Allah Taala Allah akan membukakan pertolongannya kepada kita. Jemaah sekalian, masih banyak pertanyaan, tapi waktu kita terbatas. Insya Allah Taala saya simpan pertanyaan ini bisa dijawab pada pertemuan yang akan datang.